الله الرحمن الرحيم باب ولاية المرأة bab kekuasaan wanita Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia dua jenis laki-laki dan perempuan masing-masing sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu. Maka menurut syariat agama Islam juga ada peraturan-peraturan khusus yang berkenaan dengan khusus pria, yang berkenaan dengan khusus wanita. Sekarang kita memasuki bab kekuasaan wanita. Orang perempuan berkuasa atau menjabat sesuatu kekuasaan. Bagaimana? عن أبي بكرة لقد نافعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Waktu terjadi clash antara beberapa sahabat. Setelah wafat atau terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah khalifah yang empat hmm. yang terkenal di Al-Khulafa Rasidun empat-empat ini wafatnya kalau Sayyidina Abu, Abu Bakar As-Siddiq sakit biasa matinya biasa tapi yang tiga Sayyidina Muhammad bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tiga-tiga ini wafatnya terbunuh malah Sayyidina Umar itu waktu mau mengimami mau sholat dikasih orang dari belakang namanya Abu Ruah Al-Majusi orang Majusi nyuduk masuk mau jadi imam kasut dengan nama orang itu 13 orang dibunuh sekali oleh Abu Lu'lu'ah Adapun Sena Utsman disusul oleh gerombolan penggerombolan pemberontak istilah sekarang memberontak terus dimasuki rumahnya dari atas waktu itu baca Quran dan sampingnya yang namanya Nailah masuk orang dari atas memusnahkan sama Nailah ditangkis dan tolaknya begitu putus ini lalu sudah darah semua Qurannya ini yang dia, dia baca ini darah semua ada pun Sayyidina Ali Wafatnya akan berangkat sholat subuh juga akan mengimami ke masjid berangkat sholat subuh tiga orang namanya Abdurrahman bin Muljam pedang yang digunakan atau senjata yang digunakan eh, Bulu sunnah itu sudah dipersiapkan beberapa lama dan beracun lalu setelah wafat Sayyidina Uthman bin Affan terjadi cerai di antara beberapa sahabat. Nah, di sana kebetulan Sayyidatina eh, Aisyah radhiyallahu anha pergi haji. Pulang ke haji digunakan kesempatan oleh orang-orang yang akan menuntut pembunuh Utsman. Nah, ini si akan digunakan. Waktu itu adalah naik unta itu Lalu sahabat Abi Bakar ini akan ikut serta maka ikut serta ingat dia Wah, saya ingat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda anna ahla farisa qad mallaku alim bin bakiso Qala alaihi salatu wassalam lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan Saya telah mendengar sampai pada saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Raja Kisro, Raja Persia meninggal dunia, lalu orang-orang melapor menuju menceritakan ya Allah Raja Kisro mati. nanti tanya siapa gantinya? Orang-orang menjawab putranya. Yang mana? Perempuan. Namanya Buron spontan Nabi menjawab lan yufliha qaumun walau amrohum mu'atan tidak akan berbahagia tidak akan berhasil suatu kaum mengangkat pimpinannya seorang wanita nah, jadi hadis ini sahih bahwa golongan atau kaum mana saja kalau menganggap pimpinannya itu adalah orang perempuan maka itu tidak akan berbahagia tidak akan hasil baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selamanya sifat manusia ini adalah laki-laki perempuan, laki-laki ini adalah menjadi penguasa perang buat arjalu Allah. Nah, alami Nah sekarang kalau nisa atau perempuan diangkat menjadi kepala atau pimpinan yang tertinggi atau yang teratas dan sebagainya, wah ini melanggar garis-garis ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan berhasil. Jangan lagi begitu rumah tangga saja. Kalau yang kuasa itu, eh, yang kuasa itu adalah istrinya perempuan, ini tidak akan sama. Nah, ini berat. Jadi mesti orang laki yang kawam ala nisa perempuan ini adalah di bawah pimpinan orang laki. Nah, kalau kita lihat dalam kejiwaan itu saja tidak lain laki-laki dengan perempuan. Memang Allah sudah mengaturnya demikian. Ada pun menjadi pembantu dan sebagainya tidak apa-apa, tapi jangan memegang pucuk pimpinan atau menjadi top pimpinan. Nah, Lagi fungsinya perempuan itu memiliki fungsi sendiri mengatur rumah tangga, begitu rumah tangga, melihara anak dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau orang menjadikan aslinya itu sama dengan laki-laki ya kerja ya sebagainya ya sebagainya ya sebagainya berarti perempuan ini maglumah hanya ya bukan mestinya lalu dibentuk diberi beban kewajiban atau amal perbuatan yang sedemikian tadi nah, berin, berarti orang yang memberikan tadi itu menyalahi peraturan mestinya bukan itu pekerjaan orang perempuan maka nah, itu walaupun bagaimana umpama majunya orang perempuan toh tetap dia beram hmm. memiliki status perempuan nah maka dalam kasus ini hasilnya betul-betul teratur -betul Nah, kita harus kembali jangan mengikuti bagaimana cara-cara orang di luar Islam. Nah, di sini misalnya. Maka jelas Nabi bersabda, "Lan yuflihal qaumun walau amrohum imratan. Anggap sekarang menjadi khalifah, perempuan tidak boleh. Menjadi amir, umpamanya, tidak bisa. Nah, jadi masing-masing mempunyai <coughs> kedudukan sendiri tapi akhir zaman karena sudah kebanyakan orang terpengaruh oleh orang-orang gerak agama Islam, maka kebanyakan melanggar garis kesan agama Allah mengikuti cara-cara viral Islam. Wah Allah yang memperingatkan, wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu dibimbangkan oleh gerak-gerik orang kafir di negeri itu. Jadi orang Islam harus belajar di jangan tertindas, jangan terpikat, jangan tertarik, jangan tertipu, jangan terjerumus di dalam pengaruh orang-orang gairah Islam. Kita harus kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Bagaimana? Malah kalau orang perempuan lantas sama-sama kerja di luar dengan orang lelaki, sekarang rumah tangganya masih kacau. Lalu anak-anak yang mengasuh siapa yang melihara? mengambil pembantu. Toh anak-anak itu diasuh oleh orang lain termasuk pembantu dengan diasuh itu sendiri kan lain Kejiwaannya pun lain nanti. Nah di sini. Lalu seorang laki-laki mereka pulang ke rumah dan sebagainya. Lalu esnya nggak ada di rumah, esnya sedang dalam keadaan kerja dan sebagainya Wah ini sama saja tidak mempunyai SD bagaimana? Tidak ada kenikmatan hidup. jadi harus kembali ke hukum maka jas Nabi mengatakan lan hak qaumun walau amruhum atan. apalagi kita bisa katakan dalam segi kejiwaan perempuan pun mudah terpengaruh dan jiwanya adalah lemah ini korbannya atau umumnya jiwa perempuan. Ya mungkin ada satu dua yang lebih lagi itu memang kekhususan. Tapi umumnya, di bandar hukum umumnya, jadi umumnya jiwa perempuan itu. Kalau kita lihat antara Nabi Adam dan Siti Hawa terkuda oleh iblis, Adam dan Isa jadi terpengaruh dengan iblis. Tapi yang tergoda siapa? Hawa. Nah, karena Hawa terkuda. Hawa ini adalah orang perempuan lemah, mudah tergoda oleh itu. Tapi memberi kekuatan mempengaruhi suami, mempengaruhi orang laki. Jadi orang perempuan lemah, tapi kuat mempengaruhi orang laki. Maka setelah terpengaruh sejak Hawa, Hawa mempengaruhi Adam, Adam perempuan. Nah, di sini. Jadi makhluk yang lemah, makhluk yang bersifat demikian tadi, tapi sangat mampunya kekuatan untuk mempengaruhi orang lagi yaitu orang perempuan nah, itu Terus Nabi bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohu imratan. Tapi saya katakan tadi, akhir zaman sudah terpengaruh. Kalau tidak bersama itu kok tidak enak. <laughs> ya, akhir zaman kan begitu. Yeah. Cara lagi, cara hal yang besar. Sekarang umpah ada upacara membagi kue, membagi kopi. Kalau tidak tidak bersama itu seakan-akan kurang. Iya, kurang kurang Jadi nah, kan keliru loh. Hanya bagi makanan coba dia. Nanti lagi lagi yang bawa perempuan yang bagi. Kenapa kok begitu? Biar perempuan, biar perempuan, laki-laki juga laki-laki. Apalagi ini hukum syarat jadi kita harus berhati-hati. Harus kembali kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang menyerah paham kalau apa? kalau begitu perempuan ini di tempatnya sendiri, tempatnya bagaimana, laki-laki wah ini dianggap hanya bunuh atau dianggap tidak maju atau dianggap tidak memberikan kedudukan sewajarnya bagi kaum asli. Padahal orang yang menjadikan orang lain bersama laki-laki dalam segala sesuatu itu orang tidak mendudukkan perempuan bagaimana kedudukan bersama eh, asli. Nah, jadi sekarang yang salah menganggap benar, yang benar dianggap salah. Yang maju dianggap mundur, yang mundur dianggap maju. Orang mencampur aduk lagi perempuan mempergaulkan sama dan sebagainya, itu kan jahil. Saya datang Islam, Pak, jatuh oleh Islam. Nah, sekarang peraturan Islam dianggap kuno mau kembali kepada jahiliyah dianggap modern. Nah, di Maka orang-orang Islam harus betul pandai dalam masalah-masalah ini. Jadi kita harus perhatian. Bab kuburin Ambia wal yahud. Bab kubur kuburan nabi-nabi dan orang Yahudi. Nah, bagaimana? Nah, Ada hubungan kuburan orang nabi dengan orang Yahud, Yahudi. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه Siti Aisyah bercerita. Nabi Muhammad SAW bersabda pada ketika beliau sakit yang mana sudah tidak bangun. Jadi Nabi sedang sakit dan tidak bangun, Nabi bersabda begini. La'anallahul Yahuda. Laknatkan oleh Allah orang-orang Yahudi itu. Ittakhadhu kubur ambiyahim masajidah Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masjid. Jadi orang-orang Yahudi menjadikan makam atau kuburan para nabi sebagai masjid tempat-tempat sholat, tempat-tempat beribadat, sampai ada yang mensujudi kuburan-kuburan itu, atau menjadi kiblat mereka itu adalah kuburan. Jadi kuburan itu sangat dimuliakan, didewa-dewakan, sampai disembah, sampai dari kiblat dan sebagainya. Sebab itu dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat Aisyah, "Laula dari la ubrida qabruhu Hmm. Masya an yutakhadu masjidan. Kata Siti Aisyah, umpama dilakukan itu tentu maka Rasul akan ditonjolkan. Tapi khawatir digunakan, disalahgunakan oleh orang-orang, maka jadi biasa. Jelas, hubungan manusia di kuburan, ini selalu tahu sebentar tempat manusia mati. Itu. Ya, ya. Manusia mati di kubur, kuburan. Ya sudah, kita hanya apa? Ada perang syarat, ziarah kubur. Nah ini sunnah ziarah kubur artinya menziarahi orang yang yang meninggal dunia dengan mendoakan dan mengistighfarkan dan sebagainya. Hanya itu sudah dan memperingatkan kita bahwa kita besok akan begitu dan sebagainya. Ini sudah tidak usah didewa-dewakan, dimulia-muliakan. Apalagi sampai digunakan tempat sholat dan sebagainya. Adapun umpama sudah ada masjid lalu ada halamannya di gunung kuburan nggak apa-apa lama-lama masjidnya diperluas kenapa ini nggak bukan soal bukan sengaja membuat masjid di kuburan bukan tidak sengaja membuat masjid di atas kuburan atau menghadap ke kuburan nah, itu yang dimaksud <coughs> maka orang Yahudi dilakukan oleh Allah SWT sebab itu <coughs> nah, kita hanya ziarah kubur sebagaimana biasa jangan sampai berlebih-lebihan kadang-kadang sudah berlebih-lebihan di dibangun berlebih-lebihan ya, diatur begitu model dan sebagainya tidak ada artinya apa artinya seorangnya sudah di alam barzah tidak butuh itu hanya keperluannya oleh yang ziarah jangan kehujanan jangan kepanasan hanya saja kalau ziarah malam boleh pakai lampu karena orang yang ziarah bukan kuburannya itu diberi mampu kenapa? Tidak ada artinya. Orang yang sudah di alam barzah sudah lain kalau orang yang baik ya amal yang apa hasilnya baik kalau tidak baik ya apa katanya hukum Tuhan nah ini masalah jadi jangan kita sampai sama dengan orang kan jadi apa mestinya? ada kalanya di alam kita ini orang yang sangat radikal dihantam yang sama sekali sampai ziarah kubur nggak boleh ini jadi ini radikal jadi kita ini harus tengah-tengah jangan ifrat jangan tabrid namanya ifrat itu berlebihan dan jangan sampai kurang mengurangi ya apa mestinya yang yang dibolehkan oleh syariat ya pun jalan ya, ya mendak menghormati ya mengistighfarkan tidak apa apa mestinya Jangan sampai dimulia-muliakan, didewa-dewakan sampai melibatkan, pun oh, jangan ditutup sama sekali sampai melanggar peraturan syariat. Di Jadi harus Nah kadang-kadang orang yang kotor hanya kadang lihat saja, tidak ada Kalau tidak mendoakan dia mati, tidak tafakur, tidak akibar, nah, itu mengambil mengambil peringatan kita hanya lihat biasa sih. Tapi akhir zaman sudah macam-macam. Sampai Roman kuburan. Ini akhir zaman sekarang. Sudah tidur di kuburan saja. Iya. Sampai. ya begitulah. Jadi tawasyanya untuk bersalam senangnya atau umpamanya di kuburan. Lepas padahal kuburan itu peringatan kita bahwa dia itu besok begitu. Bagaimana kok dia selalu <clears throat> begitu? Tidak masalah. Jadi kita harus mengetahui. Maka kan dilaknatkan oleh Allah SWT orang-orang Yahudi menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi yang terdahulu sebagai masjid tempat sembahyang mereka, tempat ibadat mereka. Maka maaf, tadi saya katakan ada kalanya sampai menyembahnya, menyembah kuburan. Kenapa? Mengagumkan dan menghormat dan sebagainya. Kalau kita misalnya Islam, ada larangan-larangan, jangan sampai orang duduk di atas kuburan. itu boleh haram. Kata Nabi, lebih baik orang itu duduk di atas api, api yang menembus ke pakaiannya ke badannya daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini tidak boleh. Jadi lebih baik duduk di atas api yang membakar badannya, membakar pakaiannya daripada duduk di atas kuburan. Ini tidak boleh. Nah, ini maka hukumnya haram. Nah, juga melangkai, kecuali keadaan baru, baru Nah, di sini. Kemudian orang-orang kafir tidak boleh dikubur kuburan Islam. Harus dijauhkan. Jadi kafir sendiri, Islam sendiri. Ini tidak ada pengaruhnya dalam alam barzakh. Nah, begitu juga kita ini jangan juga masuk di kubur-kuburannya orang-orang kafir karena azab turun. Waktu Nabi Muhammad SAW memimpin para tentara untuk menyerbu ke jalan Batu, di sana melalui Khidir Soleh. Ada tempat atau desa bekas desanya kaum Samud. Kaum Samud kaumnya Nabi Soleh yang mereka menentang, melanggar dan sebagainya sampai membunuh unta Nabi Soleh. Lalu Allah menurut azab yaitu sayhah pada perayakan malaikat Jibril atau bajak Jibril. Bagi hantum yang sama sekali hingga mereka mati Fa'asbahu fi darim jazimin jadi berlutut turun ke Islam. Waktu Nabi berjalan ini pada berapa ribu tahun ini dari soalnya. Waktu zaman Nabi yang memimpin bala tentara ke sana, sahabat hingatkan, kamu cepat-cepat jalan dan tutupan semua jinjing, jinjing. Cepat-cepat, ini azab turun. Suruh nangis, kalau tidak dapat nangis, tak, nah, usahakan bisa nangis. Kenapa azab turun? Ada beberapa sahabat mungkin tidak tahu masa di sebelah situ ambil air dari sumur itu. Nabi tahu buang Sudah dimasak ini masakan daging ini dibilang dibuang. Nah ini kenapa itu itu tempat tempatnya orang kafir yang anggap yang dianggap oleh Allah Subhanahu Tidak belajar. Tapi kadang-kadang orang lebih senang ngasuh dibuang <laughs> ya. dibuang ya, dibuang dibuang ya. <laughs> dia ngaso tinggi nah ini bagaimana azab orang itu karena orang kafir tuh kafir azab terus tuh sebagaimana di makam-makam orang-orang yang soleh mau dan sebagainya rahmat turun di kubur orang kafir ya azab turun nah kita sudah berhati-hati makanya kita harus berhati-hati kalau bukan itu kita nah, itu. Kecuali kalau dibongkar orangnya di pulang tua dihancur ke manusia di nah, itu misalnya. Tapi jangan masih. Iya, nah, <clears throat> di atas. Jangan di atas. Yang kosong Iya. Iya. Sama saja. Ini kuburan kuburan ini daerah. <laughs> Nah itu. saya sendiri loh. Hei, jangan cuma ini kuburan Ini ada kosong, ada kosong, ada kosong. Dia tambah sini. Iya, dijepit nih. Sama saja. Ini kan daerahnya daerah. Semacam daerah saya, saya, saya katakan suara sekali sana. Apa orang-orang yang meninggal itu di sini, sini, tidak ada kosongnya? Kan ada. Tidak dilihat orang Nabi. Pokok jalan cepat-cepat. Ini daerah-daerahnya orang kafir yang alat turun. Banyak alat turun. Itu hujannya. Tapi orang Oh tidak, kalau duduk lain masalah ini. Ini lain kalau duduk lain ini duduk di atas kubur begini. Nah, ini harus duduk. Tapi kalau duduk lawan kafir, anggapnya turun, tidak tidak ya semua itu nah, jadi kita sholat daerah itu ya itu lah sholat Lalu duduk di laksanya kuburan Islam tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa, bukan itu nanti yang dilarang duduk tadi masalah di atasnya alam di atasnya kuburan, di pinggirnya nggak apa-apa. Nah kita ziarah kan di tepinya, di pinggirnya bukan di atasnya. Jadi lain masalah kita ziarah ke kuburan Isa duduk di kuburan sama di daerah kuburan orang kafir. Nah, itu kalau di daerah kafir ada turun. Kita harus Malah ada hadis yang lain, jangan lagi begitu. Ada orang terbunuh secara dolim. Kita jangan ada juga. Hanya menolongnya ini menolong biasa. Kan? Sebab di situ nanti ada azab turun, turun karena perbuatan kezaliman dan sebagainya, apa rohnya ini, apa sebagainya nanti. Walaupun tidak tidak berpikir sama orang ini, kan jahilannya. Ini sama dengan kita umpamanya ada orang mengungkap maksiat jangan deket situ walaupun tidak ikut walaupun tidak dulu tapi mendekati nah, di sini masalahnya selama kalau anda ubah bencana azab wal balak ya ya Allah ya semua jadi kita berhati-hati nah ini yang masalahnya ya, Allah maha kuasa mau jadi apa mau jadi apa ayo dan itu sudah pernah disoalkan di kongres Suria dahulu masalah apa itu orangnya yang jadi apa setan apa makhluk lain nah ini dibahas mungkin kalau orangnya bukan dia di alam mungkin ada setan atau bagaimana dia saja atau merupa merupa orang itu maka nah, orang itu ada yang baik ada yang tidak baik nah, jadi tanpa yang baik yang baik yang tidak baik ما كان تعرف في الأداب باب حديث الشفاعة هذا حديث الشفاعة